وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin Azakumullah Para pendengar setia Radio Roja Dimanapun anda berada Baik yang berada <clears throat> Di Rumah Masing-masing Atau yang ada di <clears throat> warung-warung atau di kedai-kedai <clears throat> atau yang ada di tengah perjalanan yang selalu ditemani oleh siaran radio roja yang kita cintai ini yang semoga menjadi amal dan timbangan kebaikan kita pada yaumul qiyamah nanti insyaallah Para pendengar yang berbahagia pada malam ini kita melanjutkan kembali kaidah yang ke-14 tentang bagaimana usaha kita untuk menghafal Al-Quran Kaidah yang ke-14 kata Syekh Al-Ghawthani Tarkizun nazar ala rasmil ayat fil mushaf asna al-hifz Hendaklah seseorang yang ingin menghafal berkonsentrasi untuk melihat kepada tulisan ayat-ayat di dalam mushaf yang akan kita hafal. Melihat ke dalam mushaf ayat-ayat yang akan kita hafal. Ikhwan Fidin Azakumullah Kaidah ini Adalah kaidah yang ke-14 Yang menganjurkan kepada kita Untuk memanfaatkan alat yang Allah berikan kepada kita Berupa kedua mata kita Untuk membantu kekuatan hafalan kita yakni dengan nazar dengan melihat ayatan ayatan satu ayat demi ayat safhatan safhatan halaman demi halaman kita lihat dan kita perhatikan baik-baik seakan-akan Kedua mata kita ini seperti kaca yang akan melakukan pekerjaan yakni memfoto mushaf lalu kita simpan foto tersebut di dalam dada kita tentunya juga dengan membaca sehingga dengan selalu melihat ayat-ayat tersebut kita mengetahui letaknya. Apakah dia di atas atau dia di pertengahan atau dia di bawah ayat apakah dia di baris yang pertama atau di baris yang kedua dan seterusnya dengan banyak melihat maka kemampuan kita akan terlihat walaupun telah beberapa tahun paling tidak kita mengetahui dan kita ingat letak ayat tersebut di mana dia tempatnya. Kita melihat betapa banyak ikhwan-ikhwan yang belajar kepada kami ketika kami minta coba buka surat kaza ya, kemudian dia mencari dengan susah payah suratnya saja dia cari dengan susah payah mengapa karena dia jarang melihatnya bahkan ada yang baru tahu ketika kami sebutkan buka surat jin. Lalu dia bertanya, memangnya ada surat jin Ustaz? Hah? Karena tidak pernah mendengar dan karena tidak pernah membuka. Ya. Sehingga seakan-akan ya dia baru mengetahui bahwa dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat jin. Ya, Ini dikarenakan kita jarang melihat jarang melihat maka artinya jarang membaca. Maka itulah para ulama menganjurkan kita untuk kasratun nazar, banyak melihat. Al-Imam Ahmad bin Furat berkata Lam nazal nasma' suyukhana yadhkurun asya'a fil hifz Kami senantiasa mendengar guru-guru kami menyebutkan tentang hafalan fa'ajma'u annahu laisa syai'un ablagha fihi illa kasratan nazar dan mereka ijma sepakat bahwasanya tidak sesuatu pun yang paling membuat kekuatan hafalan tersebut ya illa kasratan nazar kecuali banyak melihat Demikian juga berkata Ismail bin Abi Uwais Iza hamamta an tahfadha syai'an Fanam. Apabila kamu hendak menghafal sesuatu, maka tidurlah. Wakum inda sahar. Lalu bangkit, bangun ketika waktu sahar. Ini yani menjelang subuh. Satu jam menjelang subuh. Fasrij. Lalu nyalakan. Yani nyalakan lampu. Wangzur fi. Lalu lihatlah apa yang akan engkau hafal tersebut. Fa innaka la tansahu ba'd insyaallah. Maka sungguhnya engkau tidak akan lupa insyaallah. Demikianlah kekuatan nazar melihat. Tentunya demikian pula orang-orang yang melihat pandangannya kepada yang tidak baik maka dia pun akan kuat menghafal yang tidak baik tersebut. Kan tapi sebaliknya apabila pandangan kita kita arahkan untuk yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka itulah yang diharapkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kaidah yang ke-15 Iqtiranul hifz wal qira'ati bil amal. Hafalan dan bacaan Al-Qur'an kita harus disesuaikan dengan amal. Waluzumut ta'at dan untuk senantiasa berbuat taat. Watarkul ma'asi dan hendaklah kita meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan. <clears throat> Ikhwan fiddin azakumullah kaidah yang ke-15 ini menganjurkan kepada kita untuk mempraktekkan hafalan kita dalam amal sehari-hari dan juga menjaganya dengan selalu taat dan meninggalkan segala kemaksiatan. Betapa banyak kita yang telah menghafal lalu kemudian hilang atau lupa dikarenakan dosa-dosa kita. Demikian juga orang-orang terdahulu dari kaum Yahud. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به akibat mereka mengingkari atau membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah melaknat mereka dan hati mereka menjadi kesat lalu mereka merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mereka lupa yaitu mereka lupa terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala Al Imam Malik ditanya Hal yasluhu lihadal hifd syai'un Apakah ada sesuatu yang dapat memperbaiki hafalan? Faqala kata al-Imam Malik radhiyallahu an in kana syai'un fatarkul ma'asi apabila ada sesuatu yang dapat memperbaiki hafalan maka dia itu adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan ya perkataan Imam Malik radhiyallahu an apabila ada sesuatu yang dapat memperbaiki hafalan seseorang maka itu adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Uh, eh, asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. As di kitab Akhbar al Quran Demikian juga perkataan para ulama yang lain berkata Ali bin Hashram kepada Waqi' bin Jarrah katanya ini rojulun balid aku ini orang yang susah menghafal. Balid. Ya. Orang bilang apa? Bahasa kasarnya bebel. Nah, ya, bebel ya, susah ngapal. Walaysa li hifdhun, aku nggak punya hafalan. Fa'allimni dawa'an lil hifdhi. Maka ajarkanlah kepadaku atau beritahukanlah kepadaku obat untuk bisa menghafal. Faqala waqi' maka berkata Imam Waqi' ya bunayya wallahi ma jarrabtu dawaan lil hifdzi mithla tarkil ma'asi. Wahai anakku demi Allah Aku telah memiliki pengalaman Tidaklah aku memiliki pengalaman untuk mengobati hafalan kecuali dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini mujarabah yang dilakukan oleh Al-Imam Waqi' bin Jarrah berdasarkan mujarabah beliau radhiyallahu an pengalaman beliau ya, bahwa yang paling bisa menjadi obat untuk menguatkan hafalan yakni meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan. Demikian juga perkataan beliau kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Asy-Syafi'i sakautu ila waqi' su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي Kata Syafi'i rahimahullah aku mengaluhkan, melaporkan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau kabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Inilah faedah yang besar dari meninggalkan kemaksiatan. Dan inilah obat yang paling mujarab bagi kita sekalian untuk menguatkan hafalan kita dengan meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan. Karena itu ayat-ayat yang kita telah hafal semuanya berisi tentang perintah kebaikan-kebaikan dan larangan berbuat keburukan-keburukan dan tidak ada anjuran untuk berbuat buruk di dalamnya. Karena itu praktekanlah apa yang telah kita hafalkan dengan amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang demikian akan menguatkan hafalan kita. Kata Sufyan as sawri yahtiful ilmu bil amal. Ya tiful ilmu bil amal fa ajabah wa ila irtahal ilmu yang kita telah pelajari itu membisikkan kepada kita untuk beramal fa'in ajabah kalau kita mau kita kerjakan maka ilmu itu ada pada kita wa illa dan jika kita tidak memenuhinya bisikan ilmu tersebut irtahal maka ilmu itu akan pergi dari kita dia akan pergi dari kita betapa banyak orang yang telah menghafal umpama hadis tentang doa lalu kemudian dia tidak praktekkan doa tersebut maka kemudian dia lupa karena itu praktekkanlah yang telah kita hafalkan dengan amal. <clears throat> Apabila amal itu berupa larangan maka kita tinggalkan. Apabila amal itu eh, ilmu itu yang kita dapatkan berupa mengerjakan perbuatan baik maka kita kerjakan. Apabila ilmu yang kita dapatkan itu meninggalkan perbuatan tersebut maka kita tinggalkan maka itu akan menjadi ilmu buat kita sekalian dan inilah kaidah yang sangat sangat penting sekali buat kita sekalian yakni senantiasa kita benar-benar memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua mata kita kita manfaatkan sesuai dengan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nazar, untuk melihat tentunya melihat kebaikan-kebaikan. Bukan untuk melihat maksiat. Telinga kita <clears throat> kita jaga untuk mendengarkan kalamullah untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik namun betapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mensyukuri nikmat kedua telinga ini mereka memanfaatkannya untuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang mendengarkan nyanyian mendengarkan musik mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan yang akhirnya hatinya menjadi kering hatinya menjadi gersang dan akhirnya kebanyakan orang-orang yang seperti ini menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena itu sebelum terlalu jauh maka kembalilah Wahai jiwa yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Mata kita kita jaga. Telinga kita kita jaga. Demikian pula hati kita yang kita harapkan sebagai tempat untuk menghafal ilmu maka hati kita hendaklah kita bersihkan dari segala kotoran-kotoran baik kotoran kemusyrikan kotoran-kotoran penyimpangan dari sunnah-sunnah Rasulullah dan juga kemaksiatan-kemaksiatan khususnya kita yang hidup di zaman sekarang ini di mana kita menjadi manusia di akhir zaman. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan untuk dikuatkan menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah seperti zaman kita sekarang ini. Hanya Allah lah yang kita menjadikan tumpuan. Karena itu kita sering berdoa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ilmu kita dengan amal perbuatan dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia dan di akhirat kelak. Allahu a'lam